Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Nabiullah wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dahu. Ikhwani fi din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa ra'akum. Sebelum kita melanjutkan bacaan kita terhadap hadis yang ke-23 dari kumpulan Al-Ahadits Al-Arba'in An-Nawawiyah. Setorkan terlebih dahulu hadis yang sebelumnya yaitu hadis yang ke-22. Tafadhal antum. تفضل عن ابي عبد الله جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله Ya Rasulullah, ara'aita idza sallaitu salawatul maktubat wa samtul madona wa ahlaltul halala wa haramtul harama wa lam azidu wa lam azid ala dzalika syai'an adkhulul jannah qala na'am qala wallahi la azidu ala dzalika syai'an muslim wa ma'na haramtul haram istanabtu wa ma'na ahlaltul halal illa walam azid ala dalika syai'an sa'ada fil jannah qala na'am wa muslim wa wa makna wa makna haram tul haram ijtanabtuhu wa makna makna halal tul halal fa'altuhu mu'taqidan billah Na'am barakallahu fikum. Tafadhal. Na'am barakallahu fikum. Tafadhal. An Abdullah bin Abdullah radhiyallahu anhu maqal anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya Rasulullah eh, ra'aita idza sallaitul maktub idza sallaitu salawatul maktubat sumta ramadhan wa ahlaltu halal wa haram haram wa jannah qala qala na'am qala wallahi la azidu ala rawahu muslim ومعنى حرمت الحرام اجتنبته ومعنى أحللت الحلال فعلته مؤتفيا بالله أيوة آه، نعم بارك الله فيكم تفضل قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأهللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة قال نعم قال والله لا أزيد على ذلك شيئا رواه مسلم ومعنى حرمت الحرام إذ تنبه ومعنى أهللت الحلال فعلته معتقدا في الله نعم بارك الله فيكم تفضل عن أبي عبد الله بن عبد الرحمن الله عليه قال أن رجلا تحمل على المعرض الحرام أو الحلال وحرمت الحرام ولو أزيد على ذلك شيئا أدخل الجنة قال نعم قال والله لا أزيد على ذلك شيئا رواه وما حرمت الحرام بذنوبه وما أحللت الحلال فعلت نعم تفضل تفضل تفضل عبد الرحمن تفضل Na'am barakallahu fikum. Tafadhal. Apa belum? خير ان شاء الله تفضل ارفع صوتك ارفع صوتك keras sedikit فقال والله هذا هذا أنا حرمت الحرام آه، فعلته معتقدا حلة هذه Lain kali kalau setoran diketaskan dikit ya, biar kedengaran gitu ya. Nah, total. وبركاته. Eh ya wa na'am barakallahu fiikum. Tafadhal. Ayo, eh, tafadhal. تفضل Tafadhal. <coughs> Ya Rasulullah Tafadhal. barakallahu fikum. Ahsantum, kita lanjutkan yang berikutnya yaitu hadis yang ke-23. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahmatullahi alaihi. Al-hadis ats-tsalits wal 'ishrun. Hadis yang ke-23. An Abi Malik Al-Harith ibn Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam At-tuhuru syatrul iman. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Wa subhanallah wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma bayna sama'i wal ard. Was salatu nurun wa sadaqatu burhanun was sabru diya'un wal qur'anu hujjatun laka aw 'alaik. Kullun nasi yaghdu Fabai'un nafsahu Famu'tikuha mu'tiquha aw mubiquha rawahu muslimun. Hadis yang mulia ini dari hadisnya Al Harith bin Asim Al Ash'ari Abi Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "At-tuhur syatrul iman." Kesucian itu merupakan bagian dari keimanan. Asy-syatr nanti disebutkan bahwasanya na barakallahu fikum maknanya adalah enam bagian atau Naam barakallahu fikum juz'un al iman. Sebagian ada yang maknakan setengah daripada keimanan. Namun kita artikan bagian dari keimanan gitu aja ya. Naam. at tuhur syatrul iman. Kesucian merupakan bagian dari keimanan. Walhamdulillah. Sedangkan lafaz alhamdulillah tamla'ul mizan, bisa memenuhi timbangan. Sudah kita lewati termasuk amalan yang sangat mulia yang berat di timbangan adalah ucapan atau dua kalimat yang Rasulullah sabdakan dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu kalimatani khafifatan 'ala lisan sakilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallah wa bihamdih subhanallah al-azim dua kalimat tersebut Rasulullah mengatakan dua kalimat ringan di lisan berat di timbangan dicintai oleh ar-rahman subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim Paham ya? Sehingga antum mengucapkan ringan, tapi walaupun ringan berat di timbangan. Nah, di sini ada juga lafaz alhamdulillah. Tamlaul mizan, memenuhi timbangan. Wa subhanallah walhamdulillah, dua-duanya. Wa subhanallah walhamdulillah tamlaani. Kedua-duanya bisa memenuhi au tamlau ma bainas samai wal ard. Apa memenuhi apa antara langit dan bumi? Bayangkan. Nanti disebutkan dalam sebuah riwayat, jarak antara langit nah dengan bumi, paham ya? Masing-masing langit dengan satu langit yang satu dengan langit yang berikutnya 500 tahun. Nah, bayangkan. Berarti kira-kira ada nggak kira-kira orang yang bisa naik ke bulan kira-kira? Paham ya? Katanya naik ke bulan, nah posisinya manusia usianya kalau umat Nabi Muhammad SAW berkisar antara 60 sampai 70. Kan itu. 60 sampai 70. Nah, ini 500 tahun. 500 tahun. nggak ada manusia yang bisa dikatakan enam umat Nabi Muhammad SAW usianya sampai sampai apa? Sampai 500 tahun. Paham itu ya? Enam kecuali umat Nabi siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah hingga 950 tahun berdakwah. Itu pun apa pengikutnya sedikit. Usianya saat itu memang di zaman beliau Allah taala berikan apa? Nah barakallahu fikum perbedaan. Jadi umur yang panjang umur yang panjang barakallahu fikum. Naam. Ikhwani fi din azdan wa wa hafizakumullah. Kita lihat di sini. Was-salatu nurun. Salat itu adalah cahaya. Was-shadaqatu burhanun. Sedekah itu adalah burhan, bukti. Bukti apa? Bukti jujurnya keimanan seorang hamba. Ada sedekah, nanti kita lihat nanti penjelasannya. Was-sabru diyaun. Dan kesabaran itu adalah dia dia itu cahaya yang lebih terang daripada nur. Nanti akan kita lewati nanti cahaya yang Nah barakallahu fikum pancarannya itu luas. Wal Quran hujjatun laka wa 'alaik. Sedangkan Al-Qur'an itu adalah hujjah untukmu atau hujjah mengenai dirimu sendiri. Maksudnya bagaimana? Al-Qur'an yang kita hafal itu ima kita jadikan hujjah untuk melawan ahlul bidah wad dalal, ahlul batil atau justru menghujai kita kalau kita tidak mengamalkannya. Mahum salah ya? Jadi Al-Qur'an yang kita hafal itu enggak sembarangan. Bisa menjadi hujjah bisa justru menghujai kita. Maksudnya itu menghantam kita sendiri kalau kita tidak mengamalkannya. Mahum wal Qur'anu hujjatun laka au 'alaika. Al-Qur'an itu hujjah untukmu atau justru menghujai dirimu. Maksudnya membantah dirimu sendiri kalau tidak mengamalkannya. Mahum. Berikutnya, kullun nas yaghdu. Setiap manusia mereka pergi di pagi hari. Hampir semua manusia itu pergi di pagi hari. Paham ya? Maksudnya walaupun tidak pergi, dia di, di waktu pagi hari habis salatul fajr, habis salatul subuh barakallahu fikum mereka sha'i, sadar. Posisi tidak tidur itu kebanyakan. Nah, ni, nanti di sini dipermisalkan apa? Kulun nas Setiap manusia itu pergi di pagi hari. Fabai'un nafsahu maka ada yang menjual dirinya. Maksudnya bagaimana? Mempergunakan jiwa dan raganya. Mempergunakan untuk apa? Kalau di jalan ketaatan, mu'tiquha maka dia bisa memerdekakan dirinya, menyelamatkan dirinya. Tapi kalau di dalam kesesatan, aumu bikuha atau justru apa? membinasakan dirinya. Ini perisalannya. Nanti disebutkan karena hampir semua manusia kalau pagi hari itu keluar. Pagi hari itu keluar. Kalau yang di rumah terus gak pernah keluar misalkan sama sekali itu perempuan nanti disebutkan. Perempuan atau orang-orang tua atau orang-orang yang sakit disebutkan nanti ya. Na'am barakallahu fikum. Kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya ikhwan fiddin, azza wa jazakumullah, kita semuanya pada lafaz yang terakhir ini harus kita merenungi dan na'am senantiasa berupaya agar termasuk tipe yang pertama, fa mu'tiquha, yaitu orang-orang yang bisa mengentaskan dirinya dari adab api neraka. Orang-orang yang bisa memerdekakan dirinya dari siksaan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Bukan tipe yang kedua. Ada tipe yang kedua mubikuha, membinasakan jadi dia pergi pagi hari menjual dirinya, namun justru apa? Membinasakan dirinya. Maksudnya sudah mengeluarkan jiwa dan raganya, eh, tapi untuk perkara-perkara yang haram. Hati-hati. Rawahu Muslimun. Kita lihat syarahnya, penjelasannya. Qala Asy-Syaikh Shalal Al-Fauzan hafizahullah taala. Perhatikan baik-baik. Hadza haditsun 'azimun. Ini adalah hadis yang agung. Fihi di dalamnya bayanu kasrati khisalil khair. Di dalamnya ada penjelasan tentang banyaknya ciri-ciri kebaikan, sifat-sifat kebaikan, wa a'malil bir dan juga banyaknya amalan-amalan kebaikan. Jadi amalan kebaikan itu enggak hanya satu dua, banyak sekali. Paham ya? Antum barakallahu fikum bertutur kata yang baik itu ada dianggap apa sedekah, ya kan? Al kalimatut thayyibatu sadaqatun Ucapan yang baik itu sodakoh bayangkan. Walaupun antum gak punya uang bisa sodakoh Walaupun dengan ucapan yang baik tadi itu. masya masalah ya. Nah, jadi jangan sampai kita menganggap amalan kebaikan itu sedikit, banyak sekali dan gak mungkin kita semuanya apa bisa melaksanakannya atau melakukannya. Hanya perkara-perkara yang kita mampu saja. fattakullaha mastata'atum Bertakwalah kalian kepada Allah taala semampu kalian. Kita lihat berikutnya. Qaulu sallallahu alaihi wasallam at tuhur syatrul iman, at-tuhur bidhamit Perhatikan baik-baik ini. At-tuhur bidhamit ta. Ucapan Rasulullah Wasallam lafaz at tuhur syatrul iman, kesucian itu merupakan cabang atau bagian dari keimanan at-tuhur bidhamit ta dengan ta-nya di dhamma bukan tahur. La ba'sa tahurun insyaallah, lain lagi itu. Antum kalau doakan orang la ba'sa tuhurun insyaallah atau tahurun insyaallah? tahurun insyaallah. Beda itu nanti. Paham ya? Naam. Ketika Rasulullah su'ila an ma'al bahr. Ha? Tahurun ma'uhu al-hillu maitatuhu. Paham ya? Tahurun ma'uhu al-hillu maitatuhu. Airnya suci, bangkainya halal untuk dimakan. Kalau ini tuhur. pokoknya di domah. Beda kan berarti? Beda kita lihat. Ai at-tatahhur. tahur itu berarti perbuatan bersuci. Oleh karena itu Allah Taala mencintai orang-orang yang bersuci sebagaimana dalam firman-Nya innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin ini sifat orang-orang hamba hamba Allah taala yang saleh dari kalangan manusia mutatahhir bukan mutahhir paham ya nah barakallahu fikum adapun dalam ayat yang terkadang kita barakallahu fikum menjumpainya dan juga membacanya nam la yamassuhu illal mutahharun ya, masalah Al-Qur'anil mahfud tidak ada yang menyentuhnya kecuali mutahharun itu sifat para malaikat jadi dalil itu dipakai bukan untuk manusia. Adapun manusia pendapat yang rajih yang kuat, walaupun dia dalam keadaan junub, dalam keadaan perempuan haid atau nifas, pendapat yang rajih boleh memegang Al-Qur'an, boleh baca Al-Qur'an, boleh murajaah Al-Qur'an, boleh nyapu masjid, enggak masalah itu pendapat yang rajih. Walaupun jumhur mengatakan tidak diperkenankan, namun dalil yang dipakai oleh jumhur hadisnya lemah. Apa maksudnya? Adapun ayat tadi mutahharun malaikat Para malaikat disucikan enggak? Disucikan. Kalau kalau manusia disucikan atau bersuci? Manusia bersuci. Oleh karena itu Allah Taala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin." Mutatahhir bukan mutahhirin. tahu ya? Bukan mutahharun atau mutahharin. tahu ya? Tapi mutatahhirin. Mahfuz salah ya? Naam. Jadi pendapat yang rajih enggak perlu ragu lagi bagi para akhwat, para wanita yang junub haid, nifas atau yang semisalnya boleh bagi dia bersihkan masjid enggak masalah kalau aman dari fitnah. Baca Al-Qur'an murajaah enggak ada iskal, diperbolehkan. Karena apa? Ilahnya para ulama telah menyebutkan hadis yang dipakai standar jumhur hadisnya lemah. Paham ya? Coba sekarang kalau wanita dia hafizul Quran, hafizatul Quran, hafal Al-Quran. Dia misalnya haid satu pekan, enggak boleh baca Al-Quran, enggak boleh murajaah, enggak boleh megang mushaf lupa kira-kira. Banyak yang lupa, banyak kebaikan yang terluputkan. Paham ya? Oleh karena itu yang rajih tadi itu. Adapun ayat mengenai la yamassuhu illal mutahharun itu para malaikat. Paham ya? Para malaikat. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah. Syahidnya di sini antum jangan keliru bacanya. Bukan at-tahuru syarrul iman, tapi at-tuhur. At-tuhuru syarrul iman. Ai at-tahur. Masdarun min tahura yatatahharu. Paham ya? Tatahhara yatatahharu. Naam. Wa ma'nahu atatahhuru minal hadats wan najas. Maksudnya apa? Orang itu bersuci dari hadas dan najis. Wa ammat tahur ini kitanya, Ada faedah bagus sekali berarti ini ya. Wa ammat tahur, adapun tahur bil fathi dengan di fathah ta'nya fahuwa madatut tathhir. Berarti dia na barakallahu fikum diambil dari materi tathhir. Wa hiya alma, airnya. Orang bersuci dengan apa? Air. Contohnya ya, jadi ketika Rasulullah ditanya tentang ma'ul bahr, air lautan, tahurun ma'uhu, bukan tuhur. Tahurun ma'uhu, al-hillu maitatuhu. Maksudnya bagaimana? Airnya itu suci, bisa untuk bersuci gitu loh. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Bukan airnya bersuci. Yang bersucinya apa? Airnya atau orangnya? Orangnya. Adapun airnya apa? Digunakan untuk bersuci dan suci airnya. Apa maksudnya itu ya? Tapi kalau tuhur itu apa tuhur? Kesucian masdarnya. Masdar dari apa tadi? Ya tatahhar tadi. Naam. Kita lihat. Wa amma at-tahur bi fath bil fath fa huwa madatu at-tathhir wa hiya al-ma' aw at-turab 'inda faqdil ma'. Maksud tathhir apa tathhir? Tahara, yutahhiru tathhiran, mensucikan. Dengan apa? Air atau tanah ketika tidak ada air. Hadza yusamma at-tahur. Ini dengan tahur. Jadi tahur itu artinya adalah apa? Bersuci atau suci. Paham ya? Tapi kalau tahur, nah bar, eh, bar afalnya. Kalau tahur itu artinya adalah apa? Barakallahu fikum hidakumullah. Nam alat yang digunakan untuk bersuci. Paham ya? Nah, mungkin air atau tanah, tapi kalau tuhur itu kesucian itu sendiri. Paham ya? Nah, barakallahu fikum suci dari hadas najis atau yang semisalnya. Nah, oleh karena itu Disebutkan sini alat yang digunakan untuk bersuci madah itu bisa diartikan material atau alat ya. Alat yang bisa digunakan untuk bersuci air atau tadi? Tanah. Namanya tayamum. Jadi tayamum itu kapan disyariatkan? Dalam dua keadaan. Tayamum disyariatkan dalam berapa keadaan? Dua keadaan, perhatikan baik-baik. Dua keadaan. Keadaan pertama ketika inda adami istimal, inda adami qudrah li istimalil Ketika nggak mampu menggunakan air. Air banyak melimpah tapi nggak mampu dia. Tayamum. Satu. Paham Ya? Yang kedua apa? Inda adami wujudil ma. Ketika tidak ada air. Jadi posisi dia apa? Nah barakallahu fikum ketika tidak ada air, maka boleh bagi dia untuk apa? Bertayamum. Boleh bagi dia untuk untuk bertayamum. Nah, Mampu salah ya. Ewa. Tapi kalau misalkan posisi dia air banyak dan dia mampu ya harus dengan air. Tapi kalau posisi air banyak dia nggak mampu menggunakan karena sakit atau semisalnya, maka apa? Tayamum. Mahum insyaallah ya. Tayamum itu bagaimana caranya? Tayamum. Debu itu disiramkan di badannya itu atau bagaimana? Atau gulung-gulung ke tanah? Apa? Kenapa caranya? Ya ada caranya, caranya bagaimana? Antum pernah tayamum belum? Belum pernah? Alhamdulillah ya. Nah, barakallahu itu berarti belum pernah sakit dan belum pernah kehabisan air istilahnya ya. Tapi tahu nggak caranya? Gimana caranya coba? Kemana? Ke muka terus? Ke tangan terus? Sudah, nah, sebelum mengusapkan diapakan tuh tangannya ini? Langsung tiba-tiba ada mau tayamum ini langsung ini apa kan tunangannya? Dilumuri tanah. Nah? Allah alam ya. Gimana tayanya, caranya itu? Taimun. Apa ya? Tangannya atau telapak tangannya? Telapak tangannya, jangan tangannya. Kalau tangannya umum, nanti antum gini juga bisa. Paham ya? Tapi telapak tangannya diginikan di tanah yang berdebu atau tembok yang mungkin temboknya itu identiknya debu nempel di situ, yang suci intinya ya. Nanti setelah itu kalau terlalu tebal digini-ginikan. Kalau tebal tanahnya misalkan atau ditiup. Paham ya? Setelah itu nanti baru gini baru gini. Boleh dua cara. Gini dulu, gini dulu enggak masalah. Paham ya? Dua-duanya boleh. Paham maksudnya? Itu tayamum, enggak perlu menggulung gulung ke tanah. Karena saat itu pernah salah satu sahabat yang mungkin yang namanya ilmu itu kan macam-macam. Ada yang belum sampai ilmu kepada dia. Dia yang gulung-gulungkan badannya ke tanah. Paham ya? Akhirnya Rasulullah setelah mengetahui inna mayakfika an tadriba bi yadaika hakata. Sebenarnya cukup bagimu untuk memukulkan telapak tanganmu seperti ini, cukup. Enggak perlu gulung-gulung ke tanah itu. sebenarnya ya. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fi din wa jalla, berarti tanya tayammum tadi disyariatkan dalam dua keadaan. Keadaan apa dan apa? Tayamum kapan saja diperbolehkan. Ketika sakit tidak mampu menggunakan air. Dua. Hmm? Ketika tidak ada air. Mau salah ya? Perhatikan baik-baik. Kita lihat berikutnya. Qala Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala, insyaallah ya bedanya tuhur dengan tahur. Kalau tuhur itu kesucian sendiri. Kalau tahur alat yang digunakan untuk apa? Untuk tatahur, untuk bersuci. Air atau tanah kalau Nah, barakallahu fiikum bertanya tadi dinam. Tapi tanah yang ya, bagaimana? Yang basah apa yang bagaimana? Yang kering. Kalau basah ngapain lagi pakai tanah itu? Basah berarti menunjukkan ada air. Paham ya? Nah, tanahnya yang kering, berdebu ya. Nah, barakallahu fikum Allahu musta'an. Khair insyaallah. Kita lihat sini. Wa tatahhur naw'an. Tatahhur itu ada dua jenis. Perhatikan baik-baik. Tatahhur itu ada dua macam atau dua jenis. Mafhum Abdullah? Ayo, tatahhur itu ada dua jenis. Kita lihat tatahhurun hissiyun yaitu bersuci dan nah, secara hissi hissi itu maksudnya secara badannya minal ahdath wal anjas bil yaitu apa dari hadas-hadas dan najis-najis dengan air misalkan antum setelah apa nam kencing atau BAB itu najis ada itu ya disucikan dengan air itu berarti apa Nat, e, bersuci dari sesuatu yang hissi yang nampak mahum soalnya ini apa mahum eh, bersuci dari sesuatu yang nampak. Nah, yang kedua wa tatahhurun ma'nawiyyun. Yang kedua adalah tatahhur ma'nawi, yaitu bersuci tapi sifatnya adalah maknawi. Nah, barakallahu fikum sifatnya adalah maknawi. Ewa. Kita lihat. Minat dzunub wal ma'asi was sayyi'at, yaitu bersuci nah maknawi maksudnya apa? Bersuci dari dosa-dosa dan maksiat-maksiat serta enam dosa-dosa kecil yang ada atau kejelekan-kejelekan yang ada. Itu berarti maknawi. Bersuci dengan cara apa? Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tatahur yang sifatnya maknawi. Mahum insyaallah ya? Mahum. Eh? Ayo. Berikutnya, qauluhu sallallahu alaihi wasallam syatrul iman yakni nasfal iman. Nah, barakallahu fiikum alam kalau yang biasanya dijumpai itu eh nisfal iman itu ya. Punya antum apa itu harokatnya? Ada harokatnya enggak itu? nggak ada. Biasanya yang kita hafal itu nisfun itu ya, nisfal iman. Jadi setengah daripada iman, bagian dari keimanan itu. Ini tuh nasfa ya. nah Qila al-murad bit-tuhur huna at-tuhur al-hissi. Ada yang mengatakan tuhur di sini maksudnya tuhur hissi. Jadi, nah barakallahu fikum termasuk bagian dari keimanan adalah orang yang bersuci. Dari apa? Dari hadas yang isi yang nampak. Seperti kotoran ketika setelah kencing, setelah BAB, paham ya? Itu berarti hissi. Nah, itu maksudnya. Naam. Wa huwa taharatu minal ahdats wal anjas, yaitu bersuci dari ahdats, adat dan juga najis. Hadas itu apa sih? Hadas itu kan sesuatu yang seseorang itu apa? menjadikan keberadaannya itu batal dari kesuciannya. Imma hadas akbar atau hadas asghar. Kalau hadas akbar seperti junub, janabah. Paham ya? Janabah sudah kita lewati secara globalnya disebabkan dengan dua perkara, impam-imam mimpi basah atau karena berhubungan badan secara global seperti itu. Kalau hadas kecil seperti apa? Hadas kecil seperti buang air besar, buang air kecil, paham ya? Itu hadasnya hadas kecil. Maaf salah ya? Maaf. Ya, Ewa. Kalau najis ma'ruf. Nah, tetesan air kencing, paham ya? Atau bekas-bekas apa kotoran manusia itu kan najis juga itu. Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Fa idza tatahhara at-taharatul hissiyyah hasala ala nisfil iman. Nanti kita lihat lagi mungkin bisa dibaca dua bacaan ya kalau seandainya harakatnya misalkan biasanya itu kita baca nisfun ya. Cuma nanti cek lagi mungkin ada dua bacaan artinya sama mungkin. Atau mau cek belum? Belum cek, cek lagi nanti ya. Naam. Fa idza tatahhara at-taharatul hissiyah, maka apabila seseorang bersuci dengan kesucian yang sifatnya hissiyah yaitu badannya, hasala ala nisfil iman. Berarti dia telah meraih mendapatkan apa setengah bagian dari keimanan. Li'anna at-taharatul hissiyah syartun li salah salat. Dikarenakan taharah yang hissiyah bersuci, namun bersuci dari apa? Nah, barakallahu fikum hissiyah yang nampak, nam dari badannya mungkin karena najis atau karena hadas tadi itu, itu merupakan syarat dibenarkannya sholat. Karena sholat kalau ada hadas nggak diterima sholatnya. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, muttafaqun alaih dari hadisnya siapa? Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi menyatakan, "Innallaha nah barakallahu fikum la yaqbalu innallaha la yaqbalu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salatnya salah seorang di antara kalian apabila berhadat hingga dia ber, berwudu. Perhatian baik-baik ya. Jadi di sini menunjukkan bahwasanya terima sholatnya. Kalau dia berhadat kemudian enggak berwudu misalkan. Eh, misalkan dia malam sholat Isya, paham ya? Kok dia batal, takut ke belakang sendiri dia. Akhirnya nekat dia sholat aja dia. Sampai selesai enggak sah salatnya. Paham ya? Enggak sah salatnya. Nah, barakallahu fikum biasanya kayak gitu anak-anak kecil biasanya ya takut ke belakang gelap atau semisalnya akhirnya batal pun sholat aja dia Enggak sah itu ya. Kalau secara globalnya tidak sah. Oleh karena itu perlu diperhatikan baik-baik. Enam, wakil al-muradu bit-tuhur at-tuhur ma'nawi. Ada juga yang mengatakan, jadi ada dua pendapat ya. Ada yang mengatakan tuhur, kesucian ini kesucian apa? Hissi badannya dari najis dan juga hadas tadi itu. Ada juga yang mengatakan apa? Kesucian di sini ada kesucian maknawi hatinya. Wadzahir wallahu a'lam Secara dohir wallahu alam annahu syamilun lil lituhurain. Jadi yang secara dohir wallahu alam kata beliau mencakup enam dua kesucian. Suci badannya, suci hatinya. Paham ya? Suci secara zatnya, suci secara maknanya. Mahfum insyaallah ya, mencakup dua perkara ini. Mahfum insyaallah suci secara hissi, suci secara apa tadi? maknawi. Fala yakfi tuhurul hissi wala yakfi tuhurul ma'nawi. Enggak cukup Suci cuman badannya saja. Tapi enggak suci jiwanya, enggak suci juga apa? Nah, barakallahu fikum hatinya. Wala tuhur al-ma'nawi. Dan enggak cukup juga suci hatinya, suci dari kesyirikan, suci dari kebidahan, suci dari na kemaksiatan, tapi dia kalau sholat enggak mau bersuci dia. Paham ya? Dia berhadat enggak bersuci. Cukup enggak? Enggak cukup. Enggak cukup kalau cuman dia suci hatinya dari kesyirikan, suci hatinya dari kebitahan, Kemudian dia batal kentut. Dia nggak bersuci, nggak berwudu. Sah nggak nggak sah juga. Harus dua-duanya, mencakup dua-duanya ini ternyata. Nah, atau dia sholat sudah wudu, sudah bersuci, sholat dia, tapi dia pelaku syirik akbar. nggak suci hatinya. Sah nggak sholatnya? nggak sah juga. Paham ya? Jadi dua perkara ini harus terpenuhi. Nah, suci hatinya dari kesyirikan, kebitaan atau semisalnya, suci pula badannya dari hadas dan juga najis. Kita lihat berikutnya. Falladhi yatatahharu at-taharatul hissiyah al-ma'mura biha syar'an. Maka yang seseorang bersuci dengan <clears throat> bersuci secara hissiyah badannya tadi yang diperintahkan secara syariat. Wa taharatul ma'nawiyah minad dzunub wal ma'asi dan juga dia bersuci dengan kesucian secara ma'nawi tadi itu hatinya disucikan dari dosa-dosa dan maksiat-maksiat hasala ala nisful iman, maka dia mendapatkan separuh atau bagian dari keimanan. Nah, barakallahu fikum. Kalau nisf itu separuh, kalau pun mungkin juz'un artinya. Wallah alam nanti kita lihat lagi. Kalau nisfun itu setengah. Jadi kalau kita katakan kan at-tuhur syatrul iman, kesucian itu adalah bagian dari keimanan. Kalau misalkan mereka mengatakan Nah setengah daripada keimanan itu berarti bacanya kan nisfun. Tapi kalau nasfun mungkin artinya juz'un. Nanti kita lihat nanti. Sudah ketemu? Hah? Nanti kita lihat nanti ya. Kita lihat lagi karena terkadang seperti ini penting. Terkadang beda harokat sedikit sudah lain artinya, ya kan? Jadi kita lewati kemarin kan nah, mengenai apa? Jinazah dengan apa? Janaza. Jinazah kerandanya atau mayatnya Jinazah. Hmm? Kerandanya kalau mayatnya apa? Janaza. Padahal beda apa? Harokat saja. Jinazah di kasrah jimnya. Jenazah di fathah jimnya. Jenazah itu apanya? Mayatnya. Jinazah itu kerandanya. Ayo kita sholat jinazah katanya. Nah kalau dia ngomongnya jinazah itu nggak selamat. Kalau jenazah selamat dia karena bahasa Indonesia. Paham ya? Tapi kalau ngomongnya yuk sholat jinazah yuk berarti nyolatin keranda. Kalau jinazah. Tapi jenazah kalau mau pakai Arab, tapi kalau dia mau selamat ya pakai Indonesia. Sholat jenazah yuk. Gitu aja. Paham ya? Allah musta'an. Memang kadang seperti itu. Seperti apa contohnya kemarin mendoakan orang yang sakit. Allahu yasfik sama Allahu yusfik. Sudah beda artinya. Nah, perhatikan baik-baik. Yasfik semoga menyembuhkanmu. Yusfik semoga apa? membinasakanmu. Tidak sedikit ada ada orang sakit berkunjung, ya akhi, antum sakit? Ayo. Allah yusfik. Dia bilang amin. Pada yusfik. Hati-hati. Artinya semoga Allah Taala membinasakanmu, mencelakakanmu malah amin. Padahal beda harokat itu penting sekali. Nah ini nanti kita lihat lagi. Apakah nasfun atau nisfun? Kalau nisfun artinya setengah. Nah, tapi kalau nasfun mungkin artinya juz'un nanti kita lihat nanti. Nah. Barakallahu fiikum. kita lihat berikutnya dikit lagi. Perhatikan baik-baik barakallahu fiikum. Hasala ala nisfil iman, maka orang yang bersuci dari dua kesucian tadi itu, suci maknawi dan suci hissi, maka dia mendapatkan bagian dari keimanan. Wa baqiya fi haqqihi an nisfu nisfu tsani. Ini ternyata kalau ini baru ketemu kasroh kalau sini. Ya kan? Dan tersisa pada haknya masih setengah yang keduanya. Wahwan amal itu beramal. Kemungkinan besar oleh alam ini harakatnya keliru, kemungkinan ya. Kita lihat nanti. Soalnya yang ini baru di kasrah sekarang. Yang sebelumnya tadi di fathah ini karena ada harakatnya. Kalau punya itu nggak ada harakatnya ya. Itu masih bisa selamat mungkin. Tapi, tapi kalau ada harokat seperti ini harus teliti. Karena keharokat yang diletakkan oleh tabah percetakan terkadang benar kadang keliru. Kalau kita nggak paham, eh, ikutin alurnya bisa kesleo. Paham ya? Maksudnya bagaimana? Maksudnya keliru kita ikuti terus. Tapi kalau kita perhatian dilihat oh ternyata yang cocok mana, itu penting sekali seperti itu. Kita lihat sini. Kata beliau, "Wa baqiya fi haqqihi an Masih tersisa padanya pada hak dia itu setengah yang keduanya, wa huwal amal itu beramal. Li'anal imana kama sabaqa bayanuhu qaulun wa 'amalun wa i'tiqadun. Dikarenakan keimanan sebagaimana sudah kita lewati penjelasannya, itu harus diucapkan, diyakini dan diamalkan. Ucapkan, diyakini dan diamalkan. Bertambah atau stabil imannya seorang? Stabil, sempurna terus atau bertambah dan berkurang? Bertambah dengan dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Paham ya? Nah, pendapat apa? Kelompok apa yang mengatakan iman orang sempurna terus? Eh? Perhatikan baik-baik jangan main laron. Perhatikan baik-baik. Apa? Eh? Murji'ah. Nah, pendapat Murji'ah mengatakan iman seorang itu stabil terus, sempurna terus. Paham ya? Enggak pernah berkurang. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Allah musta'an. Biarkan, biarkan. Ewa. Nah. Ikhwan fi din azdan yazakumullah. Jadi kesimpulannya keimanan itu harus terpenuhi berapa syarat kemarin? Sebutkan. Keimanan kemarin harus terpenuhi apa berapa syarat? Lima perkara, lima syarat. Pertama, kaulun kaulun <laughs> bilisan, diucapkan dengan lisan. Kedua, wa'tiqad bil qalb, diyakinin hati. Ketiga, awa, wa amalun bil diamalkan dengan anggota badan. Keempat, yazir betah bertawan ketaatan. Kelima, Wayang kusun maksiyah berkurang dengan kemaksiatan. Nasallahu alaihi wasallam wa dunya wal akhirah walhamdulillahi rabbil alamin.